Hadis nomor 17. Hadis nomor 17. Berkata Abu Isa Muhammad bin Isa at tirmizi "Haddatsana Sa'id ibnu Yaqub At-Talqani qala haddatsana Ayyub ibnu Jabir an Simak ibn Harbin an Jabir ibn Samurah radhiyallahu taala anhu qala raaitul khatam baina katifai Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam guddatan hamra'a mithla baydatil hamamah Hadis yang ke-17 ini juga sama isinya dengan hadis yang ke-16 Berkata Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa Tirmidhi Haddathana menceritakan kepada kami Sa'id ibnu Ya'qub At-Talqani qala beliau mengatakan Haddathana Ayyub ibnu Jabir menceritakan kepada kami Ayyub ibnu Jabir Ayyub ibnu Jabir didoaifkan oleh Al-Imam Nasa'i Ayyub bin Jabir didoaifkan oleh Imam Nasa'i Imam Nasai termasuk Imam ajarah wa Ta'dil. Ya, termasuk uh, ulama yang bisa menilai rawi, entah itu da'if Fiqah dan seterusnya. Kemudian An Simak Ibnu Harbin An Jabir bin Samurah salah seorang sahabat yang masyhur Jabir bin Samurah. Qala beliau mengatakan Ra'aitul khatama baina katifai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam guddatan hamra mithla baydatil hamamah. Kata Jabir, saya pernah melihat khatam. Khatam stempel atau cap di antara dua bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam guddatan hamra e, seperti potongan daging yang berwarna merah ya, seperti potongan daging yang berwarna merah, seperti telur burung merpati. Jadi maksudnya bahwasanya stempel atau cap kenabian yang ada di antara dua bahu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu bentuknya seperti daging, daging yang muncul, ya. daging yang muncul yang ukurannya seperti telur telur burung merpati. Nah, di sini Syekh Abdul Razak mengatakan wa hadhil litakrib litaqrib la litahdid. Jabir mengatakan saya melihat khotam stempel itu di antara dua bahu Rasulullah. Penjelasan ini adalah pendekatan bukan penentuan pasti bahwasanya stempel itu memang benar di antara dua bahu. Tidak ya, tapi dia berada di antara dua bahu tapi lebih ke arah sebelah sebelah kiri. Kemudian Syekh juga menyebutkan wa ma yuzkaru fi ba'd riwayat annahu syamatun sauda aw syamatun khadra aw nahwu dzalik kulluhu lam ta'ti bihi ahaditsu sahihah. Kata beliau dan riwayat, eh, apa yang disebutkan di sebagian riwayat-riwayat bahwasanya stempel Nabi itu bentuknya tahi lalat atau tompel syamah yang hitam atau tahi lalat atau tompel yang berwarna hijau atau yang selain itu maka tidak datang hadis sahih yang menjelaskan tentang itu. Intinya stempel kenabian itu bukan semacam tahi lalat atau tompel, tapi dia memang benar daging yang muncul yang ukurannya seperti telur merpati. Burung merpati halus ya seperti telur burung puyuh tidak terlalu besar dan dia memang muncul timbul kulitnya itu dagingnya. Kemudian ini juga hadis yang sama dengan yang sebelumnya. Hadis yang ke-18 Qala Abu Isa Tirmizi haddatsana Abu Mus'ab Al-Madini qala haddatsana Yusuf ibn Al-Majishun an abihi an Asim ibn Umar ibn Qatadah an jaddatihi Rumaitsah radhiyallahu taala anha Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau asya'u an uqabbilal khatam alladhi baina katifaihi min qurbihi lafa'antu. Yaqulu li Sa'd ibn Mu'adh yawma mata ihtazza lahu arsyur rahman. Kelupaan menyebutkan hadis yang Allah sebutkan yang nomor 17 tadi juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang berikutnya hadis ke-18. Abu Isa mengatakan Abu Mus'ab Al-Madini memberikan hadis kepada kami Abu Mus'ab Al-Madini termasuk eh, perawi yang disebutkan namanya di Kutubus Sittah qala haddatsana Yusuf ibnul Majishun Yusuf ibnul Majishun Tolong sebutkan dulu perkataan Imam Zahabi Abu Mus'ab Al-Madini kata Al-Imam Az-Zahabi al madini kata al imam az zahabi Al-Imam Ustiqah Syekhu Daril Hijrah Jadi Abu Musab al madini ini adalah Al-Imam, seorang yang bergelar imam Fiqah Semoga masih ingat makna Fiqah Kemudian Syekhu Daril Hijrah Syekhnya Daril Hijrah Daril Hijrah maksudnya kota Kota Madinah Jadi disebutkan juga Madinah itu namanya Darul Hijrah Tempat berhijrahnya Nabi bersama para sahabat Abu Mus'ab nama asli beliau Ahmad bin Abu Bakar Al-Qasim bin Harith. Jadi namanya Ahmad. Jadi banyak sekali para rawi itu terkenal dengan kunyah atau gelar, bukan nama asli. Karena nama aslinya Ahmad, Muhammad, Hasan, banyak yang sama gitu. Jadi kadang terkenal banyak dengan kunyah atau gelar. fakih Qadil Madinah, seorang yang fakih dan beliau menjabat qadi di kota Madinah. Beliau mengatakan qala haddathana Yusuf ibnul Majishun, menceritakan kepada kami Yusuf ibnul Majishun. Yusuf bin Yakub. Jadi Majishun itu juga bukan nama, nama ayahnya, tapi itu gelar. Nama aslinya Yakub Yusuf bin bin Yakub. Kata Al-Imam Az-Zahabi, Yusuf bin Yakub ini eh, nama beliau atau beliau termasuk perawi cuma di eh, enam kota sitah kecuali Abu Dawud. Jadi beliau perawi hadis di Sahih Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Adapun Abu Dawud, beliau bukan termasuk perawi di Sunan Abu Dawud. Beliau seorang al-imam, al-muhaddis, al-muammar. Seorang imam, ahli hadis yang umurnya panjang. Disebutkan beliau uh, hidupnya sekitar 88 tahun. An abihi, nah beliau meriwayatkan dari dari bapaknya yaitu yang bernama Yakub Al-Majishun. Jadi banyak sekali rawi-rawi itu mengambil hadis dari ayahnya, kadang dari an abihi an jaddihi mengambil hadis dari abahnya, kemudian dari dari kakeknya. Jadi kalau istilah e, e, pembahasan sanat itu termasuk lataiful isnad, sanat yang indah karena anak ini meriwayatkan dari abahnya. Abahnya meriwayatkan dari abahnya lagi. An abihi an jaddihi. Dari ayahnya, kemudian dari dari kakeknya. Kemudian abahnya ini dari Asim bin Omar bin Qatadah. Asim bin Umar bin Qatadah eh, salah seorang tabi'ut tabi'in yang mana kakeknya Qatadah seorang sahabat. Jadi ini cucu dari sahabat yang masyhur Qatadah bin Nu'man. Qatadah bin An-Nu'man Az-Zufri. Ada cerita yang menarik yang disebutkan oleh Imam Zahabi tentang kota kakeknya ini ya Qatadah bin Nu'man Az-Zufri, salah seorang sahabat yang agung. Disebutkan bahwasanya Nu'man bin Thabit ini e, termasuk min Is sahabah, sahabat yang istimewa dan gelar beliau adalah Zu al-Ainain, Zul Ainain, orang yang mempunyai dua mata. Apa kenapa jadi beliau ini digelar dengan Zul Ainain? Ada ceritanya yang disebutkan bahwasanya beliau usibat ainuhu waqa'at ala khaddihi yauma Uhud. Jadi sahabat Nu'man bin eh, Qatadah bin Nu'man atau kakeknya perawi ini, kakeknya Asim, itu di perang Uhud mata beliau ini pernah kena musibah ya di perang Uhud intinya mata beliau kena musibah dan matanya itu keluar ke sampai ke pipi. Jadi bola matanya terkeluar ketika di perang Uhud. Kemudian fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faghamazat hadaqatahu. Kemudian Nabi datang. Kemudian Nabi balikan lagi apa bola mata beliau tadi. Kan terkeluar di perang Uhud. Allah alam apakah karena musuh atau apa atau dicongkel orang kan bisa. Makanya kalau perang itu, kalau musuh itu mereka bisa memutilasi. Kalau Islam di antara adab perang tidak boleh memutilasi musuh. Itu ada perang. Sampai perang pun ada adabnya, ada batasannya ketika orang itu perang dengan orang kafir. Tapi kadang orang kafir kalau kita dibunuhnya kalau kita misalnya dia sangat benci dengan dengan dengan kita yang memerangi kadang mereka memutilasi. Tapi kalau Islam tidak boleh memutilasi. Nah, jadi matanya terkeluar. Kemudian Nabi balikan lagi bola matanya tadi. Waraddaha ila maudiha dan Nabi kembalikan matanya ke tempatnya. Jadi terkeluar, dibalikan lagi ke ke tempatnya. Fakanat asoha ainihi. Maka beliau menjadi mata yang yang paling sehat. Makanya gelarnya Zu al-Ainaini. Orang yang mempunyai dua mata. Maksudnya karena pernah peristiwa Uhud, mata beliau tak keluar sampai ke pipi. Sehingga kemudian Nabi balikan lagi. Jadilah mata beliau ini mata yang paling paling sehat. Bidarik lukiba bidil ainain. Karena kejadian itulah, karena peristiwa yang mana Nabi mengembalikan matanya ke tempat asalnya, kemudian beliau digeleri dengan orang yang mempunyai dua dua mata. Dan beliau adalah saudara si ibu Abu Sa'id Al-Khudri saudara seibu Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan. Anjad datihi dari kak, dari neneknya. Jadi ini anak abah dan dari neneknya. Neneknya seorang sahab, sahabiat, sahabat perempuan namanya Rumaithah. Rumaithah radhiyallahu taala anha. Rumaithah binti Amr bin Hashim bin Muttalib bin Abdi Manab. Termasuk sahabat perempuan Rumaisah ya, bukan Rumaiso, Rumaisah. Rumaisah. Qalat, beliau mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau asya'u an uqabbila al-khatam alladhi baina katifaihi min qurbihi la fa'altu." Yaqulu li Sa'd ibn Mu'adh yawma mata ihtazza lahu Rahman." neneknya, neneknya Asim yang bernama Rumaisah, sahabat perempuan, beliau mengatakan, "Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Seandainya saja aku mau mencium tanda kenabian yang terletak di antara kedua pundak beliau, tentu dapat aku lakukan karena dekatnya jarak beliau dengan denganku. Nabi bersabda, kepada Sa'ad bin Mu'ad pada hari kematiannya, Arsh Allah yang Maha Rahman bergoncang karena kematiannya. Jadi di sini e, beliau mengatakan saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada kalimat yang berbeda dengan teks. Aku mendengar Rasulullah itu namanya kalimat mu'taridhah. Kalimatun dia mengatakan saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tapi belum disebutkan yang beliau dengar. Beliau ucapkan lagi, saya seandainya saya ingin, saya ingin mencium stempel atau tanda kenabian yang ada di pundak Rasul sallallahu alaihi wasallam karena dekatnya niscaya saya saya lakukan. Kalimat yang beliau dengar adalah Nabi mengatakan kepada Sa'ad bin Mu'al ketika saat ini meninggal bergoncang arasnya Rahman. Kita baca dari penjelasan dari Syekh Abdur uh, Abdur Razak. Nah, di sini uh, sahabat perempuan Rumaisah ini ketika Nabi mengucapkan arasnya Rahman itu berguncang, itu jaraknya begitu dekat sehingga beliau melihat tanda tanda kenabian yang ada di kedua bahu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika itu juga Rasul mengatakan pada hari meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz termasuk fuqaha sahabah, ulama di kalangan sahabat. Jadi sahabat itu begitu banyak ribuan ya. Dan yang bergelar ulama tidak sekitar berapa lupa ulan yang fuqaha sahabah yang bergelar fakihnya atau ulamanya di kalangan sahabat termasuk Sa'ad bin Mu'adz. Nah, ketika meninggal saat ini ihtazza arsyur rahman bergoncang arasnya Allah yang maha maha rahman nah disebutkan oleh Imam Nawawi setidaknya di kata beliau terjadi perbedaan ulama makna berguncangnya arasnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan <clears throat> huwa ala zohirihi. Jadi yang maksud berguncangnya arasnya Rahman itu memang secara di di apa namanya ya, di di kita kita pahami secara secara zahir. Memang arasnya benar-benar bergoyang atau berguncang. Nah, kenapa jadi bergoyang atau berguncang? Wahtizazul arsy taharrukuhu farah farahan biqudumi ruhi sa'at. Kenapa arsy itu berguncang? Dikarenakan gembira dengan kedatangan rohnya Sa'ad bin Mu'ad. Jadi bergoncang. Jadi memang kita pahami secara zahir bahwa arasnya itu memang benar bergoncang. Goncang bergoyang karena himung atau senang dengan kedatangan rohnya Sa'ad bin Mu'ad. Dan ini kata <clears throat> Al-Imam Nawawi wahwal mukhtar, <clears throat> pendapat yang dipilih. Nah, pendapat ulama yang lain Maksud dari bergoncang ini adalah yang bergoncang <clears throat> atau yang bergerak adalah para pemikul arash. Sebagian ulama yang lain, yang lain mengatakan hum hamalatuhu wa ghairuhum minal malaikah. Jadi yang bergoncang itu bukan arasnya atau sebagian ulama, tapi yang ber, yang bergoncang atau yang berguyang adalah para pemikulnya dari kalangan malaikat. Jadi di sini kata uh, Al Imam Nawawi mengutip pendapat ini jadi dibuang mudofnya. Mudofnya dibuang. Jadi ada istilah nah, e, bahasa Arab itu mudof dan mudof ilaih. Contoh misalnya, jadi yang namanya mudof-mudof <clears throat> ilaih, dua kalimat digabung menjadi satu. Contoh abdun artinya hamba. Allah digabung menjadi Abdullah. Baitun Allah digabung menjadi Baitullah. Itu dua kalimat digabung menjadi satu. Jadi maksudnya Eh, ihtazza lahu arsyur rahman, ihtazza lahu hamalatu arsyir rahman. Jadi kalimat hamalahnya dibuang. Asalnya hamalatu arsy rahman itu kata pendapat yang yang ini. Tapi kata Imam Nawawi, pendapat yang paling dipilih adalah kita memaknai memang benar-benar arsy itu yang yang bergoncang. Tapi ada lagi sekelompok orang lagi yang mengatakan yang bergoncang itu bukan arasy atau malaikat pemikulnya, tapi sarirul janazah tanduannya bergoyang. Tanduannya <laughs> ketika diangkat di keranda, jadi kerandanya yang bergoyang, berguncang. Kata Imam Nawawi, ini adalah pendapat yang yang batil. Kata Syekh eh, Mubarak Furi, pensyarah kitab Imam Sunan Tirmidhi atau Al-Jami Tirmidhi Kata beliau pendapat yang mengatakan kerandanya yang bergoyang bukan arasnya itu adalah pendapat yang yang batil. Intinya memang benar-benar arasnya Allah Subhanahu wa taala ini bergoncang karena senang dengan kematian dengan kedatangan rohnya saat bin Mu'ad. Belum bacakan e, penjelasan dari Syekh Abdul Razak. Nabi mengatakan pada hari kematian Sa'ad bergoncang untuknya arash Allah yang Maha Rahman. Ihtazza li mautihi arsyur rahman wa fihi manqabatun azimah wa makanatun aliyah hadzal sahabiyil jalil radhiyallahu taala anhu. Bergoncang karena kematiannya arasnya Allah Subhanahu wa taala wa fihi manqabatun azimah dan ini adalah termasuk kemuliaan yang paling besar untuk Sa'ad. Kenapa? Karena mungkin ini satu-satunya sahabat yang disebutkan oleh Nabi karena kematiannya arasnya bergoncang. Ulun kada tahu selain Sa'ad bin Mu'ad. Apakah pian pernah mendengar selain sahabat ini arusnya disebutkan oleh Nabi berguncang. Ini adalah kemuliaan yang begitu begitu besar, kemudian kedudukan yang begitu tinggi terhadap sahabat yang mulia ini, yaitu sahabat Sa'ad bin bin Mu'adz. Haitsu ihtazza li mautihi hadzal makhluqul azim alladhi huwa a'zamu makhluqatillahi azza wa jalla wa akbaruha wa awsa'uha. Dikarenakan berguncang karena kematiannya makhluk yang paling besar yang mana ini adalah makhluk yang paling besar yang Allah ciptakan dan paling luas dan paling paling besar. Jadi arus itu disebutkan di sini adalah makhluk ya. Makhluk. Karena masih wallah, masih wal khaliq wal makhluk. Yang namanya makhluk adalah selain selain Allah. Jadi kalau selain Allah otomatis itu adalah makhluk. Kemarin kan rame ya. Rame ada masalah aras itu apakah makhluk apakah bukan kemarin itu. Intinya masih wal khaliq wal makhluk. Selain Allah itu sudah pasti makhluk. Selain Allah adalah entah itu aras, kolam, kursi, surga, neraka, maka semuanya itu adalah makhluk. Jadi aras ini adalah makhluk yang paling besar yang paling luas. Wa qad wasafa Allah Subhanahu fil Qur'an bil arsyil azim wa bil arsyil karim wa bil arsyil majid al wasi'. Dan sungguh Allah mensifatkan arasy ini di Al-Qur'an dengan sebutan bil arsyil azim, arasy yang paling besar, arsyil karim, arasy yang mulia, wa bil arsyil majid al wasi' dengan arasy yang yang luas di dalam Al-Qur'an. Allah menyebutkan arsyul azim, arsyul karim, arsyul majid yang menunjukkan arasy ini sangat besar, sangat mulia dan sangat sangat luas. Wa huwa saqful makhluqat wa 'alaha wa arfa'uha. <clears throat> Dan aras ini adalah saqful makhluqat. Dia adalah atap segala makhluk. Entah itu langit, entah itu bumi, entah itu kursi, dia adalah atapnya. Wa 'alaha wa arfa'uha dan yang paling tinggi di antara makhluk-makhluknya arasnya Allah Subhanahu wa taala. Walihadza jaa fil hadis anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fa idza sa'altumullaha fasaluhul firdaus fa innahu awsatul jannah wa 'alal jannah wa fawqahu arsyur rahman. Akhrajahul Bukhari. Dikarenakan aras ini adalah makhluk Allah yang paling besar yang paling luas dan dia adalah atapnya segala makhluk langit dan bumi dan seisinya. Datang di hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam Nabi mengatakan, "Fa idza sa'altumullaha fasaluhul firdaus." Maka apabila kalian ingin meminta maka apabila kalian meminta kepada Allah, maka pintalah surga firdaus. Kenapa disuruh meminta surga firdaus? Fa innahu awsatul jannah wa lal jannah. Karena surga Firdaus adalah surga yang paling tengah letaknya. Surga surga yang paling tengah letaknya dan dia surga yang paling tinggi. Jadi minta surga, surga Firdaus. Makanya meminta itu jangan tanggung, tanggung. Kalau ulun banyak dosa, surga yang paling bawah aja, jangan. Maka minta yang paling paling tinggi. Kemudian wa fauqahu arsyur rahman dan di atasnya adalah surga Firdaus tadi, Arshnya Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan arasy itu adalah saqful makhluqat. Atapnya segala makhluk. Jadi kalau kita bisa katakan surga itu di bawah di bawah arasy. Jadi bentuknya sangat sangat besar dan sangat sangat luas. Di hadis yang lain yang menunjukkan arasy itu sangat besar dan sangat luas, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Dzar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar ini siapa nama beliau? Abu Dhar Al-Ghifari. Jundub bin Junad Jundub bin Junadah. Dan para sahabat pun juga banyak terkenal dengan kunyahnya. Abu Sayyid Al-Khudri, siapa nama beliau? Saat bin Malik bin Sid Ini bagusnya diulah kuis, ada hadiahnya. <laughs> Bukukah nama sahabat? Abu Sayyid Al-Khudri, Saat bin Malik bin Abu Bakar, siapa nama beliau? Abdullah bin bin Uthman. Kan Abdullah bin Abi Kuhafah. Abu Kuhafah juga bukan nama asli. Abdullah bin Uthman. Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, ada yang tahu lah. Abdullah bin Qais. Hmm, <laughs> Abdullah bin Qais. Abu Ayyub Al-Ansari. Abdullah bin Qais. Abu Hurairah. Abdurrahman bin Sakhar. Dan seterusnya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan bersabda Mas samawatus sab'u wal ardu sabu fil kursiyyi illa kahalqatin ulqiyat fi falatin Tidaklah tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi dibandingkan kursi Jadi ada makhluk Allah juga yang sangat besar namanya kursi Itu kalau dibandingkan dengan tujuh uh, lap, tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi dibandingkan dengan kursi itu seperti kahalqatin ulqiyat fi falah seperti cincin yang dilemparkan di padang padang pasir. Jadi cincin itu dianggap seperti langit dan tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi dibandingkan kursi seperti cincin yang dilemparkan di padang pasir. Jadi kursi ini sangat sangat besar. Permisalannya tujuh lapis langit dan bumi itu seperti cincin Kursi seperti tanah padang pasir dilemparkan. Halus benar kalau itu menunjukkan kursi sangat sangat besar. Nah, kursi dibandingkan arasnya Allah, wa fadlul arsy 'alal kursi ka fadli tilkal falati 'ala tilkal halqah. Dan keutamaan arasy dibandingkan kursi seperti keutamaan cincin itu ala atas cincin yang itu. Maksudnya ar eh, arash dibandingkan kursi itu seperti perbandingan tujuh lapis langit dan bumi kepada kursi. Pahamlah. Kalau tujuh lapis langit dan bumi itu dibandingkan kursi seperti cincin yang dilempar ke padang pasir, artinya sangat besar kursi. Tapi kursi kepada aras seperti seperti dia terhadap kursi tadi. Artinya kursi dan arash kursi itu seperti cincin yang dilempar ke padang pasir berarti itu arasnya sangat sangat besar menunjukkan arus itu sangat sangat besar luar biasa nah kata syekh fahadal arshul azim ihtazza limauti sa'at wa hadzal ihtizaz ala zahirihi yumarru kama ja'ala qaidati ahli sunnah wal jamaah fi hadzal bab dan arasnya Allah yang sangat besar ini, yang bandingkan saja, tujuh lapis langit dan bumi dibandingkan kursi, makhluk yang besar yang lain itu seperti cincin yang dilemparkan di barang pasir. Kemudian kursi itu dibandingkan aras seperti cincin yang, dilemparkan di padang pasir. Aras yang sangat berguncang itu berguyang yang sangat besar berguyang berguncang disebabkan meninggalnya seorang sahabat. Sa'ad bin bin Mu'ad. Dan kita eh, apa? Eh, bergoncangnya ini kita melaluinya dengan melewatkannya dengan dengan secara zohir tanpa di, ditahu. Jadi memang memang bergoncang. Memang benar bergoncang dan bergoyang. Sebagaimana kaidah Ahlussunnah wal Jamaah di di masalah bab ini. Jadi luas ya masalah tentang arusnya Allah Subhanahu wa taala. Intinya eh, pendapat yang paling kuat bahwasanya arusnya memang benar benar bergoncang, bukan malaikatnya apalagi kerandanya. Nah, kemudian dari sisi bahasa disebutkan oleh juga Syekh Abdul Razzaq wa idafatul arsy ar rahman fihi tasyrifun lil arsy wa bayanun li fadilatihi wa azimi sya'nihi. Dan penyandaran arash kepada kalimat Rahman, jadikan arash disandarkan kepada Rahman, Arsyur Rahman itu adalah ungkapan tasyrifun arash, memuliakan untuk arash, menjelaskan keutamaannya dan menjelaskan besarnya kedudukannya. Kan banyak di Al-Qur'an itu kalimat yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh Arsyur Rahman itu menunjukkan berarti makhluk tersebut sangat sangat besar, sangat mulia, sangat agung. Contoh Baitullah, baik rumahnya Allah, Ka'bah misalnya. Kalimat baitun disandarkan kepada Allah menunjukkan kemuliaan makhluk tersebut. Seperti naqatullah, antanya Allah, antanya Nabi, Nabi Saleh, naqatullah menunjukkan unta ini memang mulia, menunjukkan keistimewaan unta tersebut. Kemudian yang terakhir hadis yang ke-19 kita cukupkan tiga saja. Yang terakhir Qala Abu Isa Haddatsana Ahmad bin Abdah Ad-Dabbi wa Ali bin Hujrin wa ghairu wahid qalu haddatsana Isa bin Yunus an Umar bin Abdullah maula Ghufrah qala haddatsani Ibrahim Ibnu Muhammad min waladi Ali bin Abi Talib qala kana Ali idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakara al haditha bi tulihi wa qala baina katifaihi khatamun nubuwah wa huwa khatamun nabiyyin Hadis yang ke-19 ini sama dengan hadis yang ketujuh. Coba lihat hadis yang ketujuh yang sangat panjang. Hadis yang ketujuh ya. Hadisnya sangat sangat panjang. Tapi yang diambil di sini kalimat di antara kedua bahu Nabi ada khatamun nabiyyin. Kata Abu kata Imam Tirmizi menceritakan kepada kami Ahmad bin Abdah Ad-Dabbi telah lewat kemarin ulun sebutkan di hadis yang ketujuh wa Ali bin Hujrin dan dari Ali bin Hujrin. Berarti Imam Tirmizi mengambil dari dua dua syekh. Dan banyak ya di sini banyak afwan. Imam Tirmizi mengambil hadis ini dari banyak rawi. Pertama Ahmad bin Abdah, yang kedua Ali bin Hujrin wa ghairu wahid dan ada lagi satu selain selain ini. Jadi beliau mengambil langsung dari dari beberapa guru. Kalau mereka mengatakan haddatsana Isa bin Yunus memberikan kepada memberikan hadis kepada kami Isa bin Yunus an Umar bin Abdullah maula gufrah dari Umar bin Abdullah maula gufrah qala dia mengatakan haddatsani Ibrahim ibnu Muhammad menceritakan kepadaku Ibrahim bin Muhammad Ibrahim bin Muhammad min waladi Ali bin Abi Talib Termasuk keturunan Ali bin Abi Talib. Qala beliau mengatakan kana Aliun idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakal hadits bitulih Ali bin Abi Talib apabila beliau menyebutkan sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam maka beliau menyebutkan hadis yang panjang yaitu hadis yang ketujuh tentang fisik Rasul sangat panjang Kemudian di akhirnya waqala baina katifaihi khatamun nubuwah wa huwa khataman nabiyyin. Di antara pundak Rasul sallallahu alaihi wasallam ada stempel kenabian dan dia adalah stempel para para nabi. Ya, jadi bukan itu tanda lahir, bukan itu yang tidak ada arti apa-apa enggak. Jadi memang stempel itu ada yang menandakan beliau adalah seorang seorang nabi. Sambung kayu. Hadis terakhir. Sudah masuk waktu isyrok Belum. Kita sambung yang terakhir lah. Satu hadis lagi. Hadis yang ke-20, haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abu Asim qala haddatsana Urwah ibn Thabit qala haddatsani Idba'u Ibnu Ahmar al-Yashkuri qala haddatsani Abu Zaid Amr bin Akhtab al-Ansari qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Aba Zaid udunu minni famsah dhuhri famasahtu dhuhrahu fawaqa'at asabi'i 'alal khatam qultu wa mal khatam qala sya'ratun mujtami'atun Hadis yang ke-20 menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar atau disebutkan Bundar. Gelar beliau Bundar. Bundar bukan bahasa Indonesia, bulat bukan ya? Bundar artinya apa? Ini juga sudah ulun sebutkan Bundar. Bundar hafidhu hafidh hafidhul hadis. Orang orang yang menjaga atau menghafal hadis. Ada yang satunya Muhammad bin Ja'far Gundar. Ada bundar, ada yang gundar. <clears throat> Kalau gundar itu artinya apa? Pengganggu. <laughs> Jadi ada rawi itu lakopnya gundar, pengganggu. Ada yang bundar, orang yang menjaga atau menghafal hadis. Qala haddatsana Abu Is Abu Asim memberikan hadis kepada kami Abu Asim qala mengatakan beliau mengatakan haddatsan Urwah ibnu Sabit memberikan hadis kepada kami Urwah ibnu Sabit. Jadi kalau hadis itu seperti ini. Ya, kalau lengkapnya seperti seperti ini. Jadi memang ada bersambung silsilah dari siapa mengambil, dari siapa mengambil sampai ke Rasulullah. Jadi jadi memang para dan dan para ulama selain mereka meneliti matan isi hadis, mereka juga meneliti Orang ini mengambil kepada siapa? Kemudian kepada siapa lagi? Kalau dia ada lemah hafalannya, buruk akhlaknya, dia fasik, maka hadisnya bermasalah. Nah, jadi para ulama itu sangat menjaga kemurnian hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka meneliti satu persatu siapa rawi rawi ini. Dan penyakit hadis itu bukan cuma di rawi, tapi di di hafalan. Ternyata hafalannya berubah. Berubahnya sebabnya ini rawi ini ternyata buruk hafalan itu sehingga dia berubah ketika dalam satu kitab. Ternyata di kitab lain dari jalur yang lain lafaznya seperti ini yang menunjukkan ini matannya bermasalah. Qala haddatsana Urwah ibnu Sabit memberikan hadis kepada kami Urwah bin Sabit qala haddatsani Ilba memberikan hadis kepadaku Ilba ibnu Ahmar al-Yashkuri qala haddatsani Abu Zaid Amr ibnu Akhtab al-Ansari memberikan hadis kepadaku sahabat Abu Zaid Amr bin Akhtab al Ansori, Ansori berarti orang orang Madinah. Qala beliau mengatakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ya Aba Zaidin, wahai Abu Zaid, udunu minni famsah zohri. Eh, mendekatlah kepadaku dan usaplah punggungku. Jadi Rasul menyuruh Abu Zaid mendekat dan mengusap punggung beliau. Famasah tozohorahu maka kata Abu Zaid, saya pun mengusap punggung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fawaqa'at asabi'i alal khatam. Ketika saya mengusap punggung Rasul, maka jari-jariku mengenai khatam, tanda-tanda Nabi. Ya, karena dia akan muncul. Dia khatam itu kulit yang timbul sehingga ketika mengusap terkena khatam tadi. Kemudian kultu Eh, tabi'in perawi ini yang bernama Ilba, beliau menanyakan kepada Abu Zaid sahabat, "Wa mal khatam?" Khatam itu apa? Stempel itu apa? Qala Abu Zaid menjawab, "Sya'ratun mujtami'at." Dia adalah gumpalan rambut. Gumpalan rambut. Maksudnya apa? Nanti lo jelaskan. Di hadis ini ada beberapa faidah. Yang pertama, Rasul memanggil sahabat dengan dengan kunyah. Rasul memanggil sahabat dengan dengan kunyah. Dan kalau Rasul memanggil sahabat dengan kunyah itu menunjukkan lutfun Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kelembutan Nabi kepada kepada sahabat. Jadi bagus ya kalau misalnya kita memanggil orang itu dengan kunyahnya. Abu Akila, Abdurrahman misalnya, hmm, atau Abu siapa, Abu Fariha. Maka itu adalah panggilan-panggilan yang bagus dan Nabi pun membiasakan seperti itu. Memanggil sahabat dengan dengan e, kunyah. Bahkan anak kecil pun juga Nabi panggil dengan kunyah. Ada anak kecil yang dipanggil dengan Abu Umair. Dan dia masih kecil. Jadi kunyah itu bukan berarti harus menikah punya anak, enggak mesti. Yang belum menikah pun bisa kunyahnya apa? Abu ini, abu ini, atau perempuan ummu ini, ummu itu. Tidak mesti harus menikah dan punya anak. Apa yang pian ketujuh nama? Misalnya nama Nabi Yusuf, Abu Yusuf. Walaupun pian belum belum menikah. kamu mesti harus punya anak dan menikah. Wa jamalu mukhatabatihi li ashabih. Dan panggilan kunyah juga termasuk keindahan ajakan mengobrol dari Nabi kepada sahabatnya. Jadi kalau Nabi ingin mengobrol kepada sahabatnya, maka dipanggil dengan kunyah. Faha, faha huwa sallallahu alaihi wasallam hadza yunadi hadza sahabi bi kunyatihi dan inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil sahabat ini dengan kunyahnya Abu Abu Zaid. Nama beliau Amr bin Akhtab Al-Ansari. Nah, kemudian kan ketika beliau mengusap punggung Rasul, kemudian ditanya, khotam itu apa, stempel itu apa? Kumpulan-kumpulan rambut. Maksudnya adalah dzikru hadza bi'tibari ma waqa'at alaihi yaduh wal khatam qit'atun minal lahmi barizatun bihajmil baydah takriban wa haulahu sya'ratin waqaat yaduhu ala tilka sya'rat al khatam mujarrad sya'rat fala ta'arud baina hadza wa baina ma sabaq. Jadi maksudnya kumpulan rambut khotam stempel nabi itu adalah potong daging yang timbul yang ukurannya seperti telur burung merpati kurang lebih dan sekitarnya adalah ada bulu-bulu. Nah, jadi eh, sekitar khotam itu ada bulu-bulu. Jadi ketika uh, Abu Zaid ini mengusap punggung Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dikarenakan apa uh, khotam stempel tadi adalah daging yang timbul ketika mahar kayak itu mengusap punggung Rasul kena khotam yang mana khotam ini juga ada ada bulunya dikarenakan dia nampak jadi beliau mengungkapkan dengan kumpulan kumpulan bulu tapi itu bukan berarti di samping beliau tidak ada bulu, tubuh beliau ada juga bulu. Dikarenakan stempel ini yang timbul, timbul sedikit di punggung Rasul ketika beliau mengusap, maka seperti kumpulan kumpulan bulu. Karena itu bentuknya timbul atau muncul. Ya. Kemudian faedah yang terakhir yang disebutkan oleh Imam Ahmad di musnadnya. Nah ini bagus karena Bapak setengah tujuh lah. Ulun bacakan. Di riwayat Imam Ahmad di musnad beliau, di situ eh, Rasul mengatakan, "Udunu minni wahai Abu Zaid, mendekat kepadaku." Kola. Nah, Abu Zaid mengatakan di riwayat Imam Ahmad di musnad, "Fama sahabiyadihi ala roksihi walihyadihi. Maka Rasul mengusap dengan tangannya kepada janggut kepada kepala dan janggut Abu Zaid. Jadi ketika Rasul apa memanggil Abu Zaid untuk mengusap punggungnya, Nabi dengan tangannya mengusap kepala dan janggut Abu Abu Zaid tadi. Kemudian Nabi berdoa, Allahumma jamilhu wa adim jamalahu. Masya Allah doanya. Allahumma jamilhu wa adim jamalahu. Wahai Allah, bungaskan inya jamilhu indahkan dia perindahkan dia dan kekalkan keindahannya kepada Abu Zaid jadi memang Nabi itu suka suka mendoakan sahabat ya dan kita masya Allah barokallahu lak jazakallah biasakan memang harus dibiasakan ya kalau orang kan uh, berbuat baik kepada kita maka kita ucapkan jaza jazakallahu khairan walaupun syukron itu cukup ya terima kasih tapi lebih baik lagi kita kita doakan. Jazakallahu khairan. Membiasakan mendoakan teman atau sahabat. Dan Nabi pun seperti itu. Ketika Zaid ini mengusap punggung Nabi, maka Nabi pegang kepala dan janggut Abu Zaid dan berdoa, Allahumma jamilhu wa adim jamalah. Ya Allah, bungaskan inya dan kekalkan kebungasannya. Fada'ala fada'a sallallahu alaihi wasallam lahu bihadhi da'wah al-mubarakah. Maka Nabi pun mendoakan kebaikan dengan doa ini yang penuh barokah. Nah, waqad balagha radhiyallahu ta'ala anhu bid'an wa mi'ata sanah wa ma fi ra'sihi wa lihyatihi bayadun illa nabdhun yasir. Setelah didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam doa yang penuh barokah. Sungguh umurnya Abu Zaid ini sampai 100 103 sampai 9. Jadi dalam istilah bahasa Arab itu ada bid'un. Bid'un itu bilangan dari 3 sampai 9. 3 sampai Jadi umurnya Abu Zaid ini 100, bisa 103 sampai 109. Ketika beliau berumur seratusan lebih, dan tidaklah di kepala dan janggut beliau ada uban kecuali sangat sangat sedikit. <laughs> Jadi oh, sangat tua ya, 100 lebih. Mungkin kalau ini bungkuk saudara itu nah, keriput banyak sudah. Tapi pernah disentuh jape Rasul janggut dan kepalanya ketika sangat tua sangat jadi uban beliau sangat sangat sedikit. Bukan cuma itu, Walau kadakana mun basital wajhi dan Abu Zaid ini mukanya mulus tidak keriput. Karena Nabi pernah menyentuh muka beliau. Walam yusib bit taja'id allati tusibu kiba sinni dan tidak mengenai wajah beliau keriput yang mana banyak menimpa orang yang sudah sangat sangat tua. Dikarenakan Nabi pernah menyentuh dengan tangan beliau ke wajahnya Abu Abu Zaid. Wa inna ma baqiya wajhu ala jamalihi hatta mata bi barakati da'watin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh eh, tetap wajahnya Abu Zaid di atas keindahan wajah beliau sampai beliau meninggal dengan berkat doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apakah setelah Nabi meninggal kita masih bisa ya wajah kita tampan gitu, bungas? Ternyata ada apa itu? Nah. Ulun langsung terjemahkanlah karena sudah lewat dah. Dan doa keberkahan yang agung ini itu mudah didapatkan di zaman sekarang. Untuk siapa? Untuk orang yang Allah muliakan dengan dia memperhatikan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan hadis-hadisnya yang mulia. Jadi bisa muha itu bungas bercahaya dengan kita memperhatikan sunnah dan hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Memperhatikan tadi baik dengan menghafal, memahami, mengamalkan dan mendakwahkannya. Mana dalilnya? Nah, dalilnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Nadarallahu mro'an sami'a maqalati." fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Semoga Allah memperindah seseorang yang dia mendengar sabdaku, kemudian dia memahaminya dan dia sebarkan sebagaimana yang dia dengar. Jadi di sini ada kalimat nadarallahu mra'an. Semoga Allah memperindah seseorang. Nah, kata Imam Al-Khattabi, makna semoga Allah memperindah untuk seseorang itu maksudnya adalah mendoakan dengan banyak mendapat kenikmatan dan kebahagiaan. Jadi maksud semoga Allah memperindah seseorang yang mendengar sabdaku, dia memahaminya, kemudian menyebarkannya sebagaimana yang dia dengar. Itu maksudnya adalah doa dari Nabi untuk orang yang demikian. Dengan doa, dia banyak mendapatkan nikmat dan kebahagiaan. Nah, naddarallah. Naddarallah itu asalnya adalah maknanya hasanul wajhi hasanul wajhi wal bariq. atau nudrah atau nadirah as secara asal itu maknanya adalah wajah yang bagus dan bercahaya. Kan ada di Al-Qur'an eh, ila ah, wujuhui yawma idin nadirah. Wujuhui yawma idin nadirah. Dan wajah-wajah mereka ketika itu di hari kiamat orang-orang mukmin nadirah bercahaya. Ber bercahaya. Jadi apa hubungannya hadis ini dengan hadis yang sebelumnya? Bahwasanya Rasul mendoakan kepada orang yang mendengar hadisku dia kemudian dia memahaminya dan dia sebarkan sebagaimana yang dia dengar Kata Rasul, semoga Allah memperindah orang tersebut. Maksudnya, fahadhi da'watun minhu sallallahu alaihi wasallam likulli man yu'na bi sunnatihi hifdzan wa fahman wa da'watan ilaiha an yudab an yunaddirallahu wajhah. Dan doa ini adalah doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap kepada setiap orang yang memperhatikan sunnahnya baik dengan menghafal memahami atau mendakwahkannya dengan doa semoga Allah memperindah wajahnya kata Syekh Abdul Razak dan ini adalah doa yang berkelanjutan terus menerus bagi orang yang memperhatikan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ulun tutup dengan perkataan Sufyan bin Uyainah. Ma ahadun, ma ahadin yatlubul haditha illa wa fi wajhi nadrah. Kata salah seorang ulama yang sangat besar Sufyan bin Uyainah, beliau mengatakan, tidaklah seorang pun yang dia menuntut hadis, mencari hadis, mempelajari hadis kecuali di wajahnya ada cahaya atau terang. Dan ini memang disebutkan dengan doanya Nabi saw. alaihi wasallam. Allah akan membuat wajahnya terang kepada orang yang memperhatikan hadis, memahami, mengamalkan atau menyebarkan. Dan ini dibuktikan dengan perkataan Sufyan bin Uyainah, orang yang menuntut hadis, mengajarkan hadis, mengamalkan hadis itu wajahnya bercahaya. Walaupun nabinya sudah sudah karena nabi kan mendoakan "Nadzurallahum ra'an sami'a maqalati. Makanya pengapian bercahaya. Nah, dan benar ya. Di Madinah itu kan bukan cuma kulit putih, kulit hitam. Sebagian mereka banyak yang hafal Al-Quran. Orang-orang Nigeria itu. Mereka banyak hafal. Well, si hitam-hitamnya mereka bercahaya. Put, apa ya? Muhanya itu bukan hitam leg, walaupun hitam, tapi ada cahayanya putih. Kayak mengeluarkan cahaya kayak itu. Nah. Padahal orangnya hitam. Nah ini yang bisa ulun sampaikan. Uh, kurang lebihnya ulun mohon maaf sudah lewat waktunya. Uh, dengan kita membaca hadis-hadis ini, semoga intinya menambah kecintaan kita kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. <clears throat> yang mana para sahabat itu kalau mereka berkumpul dengan Nabi, mereka menikmati kata-kata yang dikeluarkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.